Sampai pada ucapan muallif rahimahullah. Waz zakatu min ad-dahabi wal fiddati wat tamri wal hububi wad dawabi ala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna fa in qassamaha fajaiz wa in dafa'aha al-imam fajaiz wallahu taala a'lam kata musannif rahimahullah zakat dari emas dan perak dan juga korma dan juga kismis dan juga biji-bijian dan binatang ternak alama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jika dia membaginya secara langsung, silahkan, jaiz, boleh. Wa inda ilal imami fajaiz. Kalau dia serahkan pada pemerintah, biar pemerintah yang membagikannya juga tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Artinya boleh membagikan sendiri kepada fuqara wal masakin والغارمين gharimin السبيل إلى ila akhirih atau diberikan kepada panitia zakat mereka yang membagikannya atau panitia resmi dari pemerintah fajaiz maka tidak mengapa qala Syekh Shalal Fauzan menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah ar-rukn tsalits min arkanil Islam az-zakah di antara rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam adalah zakat, mengeluarkan zakat. Wahiyya qarinatus salah. Zakat itu adalah korinahnya salat yang selalu mengiringi salat. Kamu lihat di mana disebut kata salat dalam Al-Qur'an mesti diiringi kalimat zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Yuqimuna salah wa yu'tuna zakah maka dikatakan korinuhu temannya atau pendampingnya. Fi katsir min ayatil Qur'aniyah. Dalam kebanyakan ayat-ayat Qur'aniyah selalu diiringkan bersama antara salat dengan zakat, salat dengan zakat, salat dengan zakat. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengancam mereka-mereka yang tidak membayar zakat dengan mengatakan demi Allah aku tidak akan membiarkan orang yang membedakan dan memisahkan antara salat dengan zakat. Yang farroku baina salati wal zakah. Karena mereka waktu itu mengerjakan salat Dan berkata, kami mau mengerjakan salat, Tapi zakat kami nggak mau. Karena dalam Al-Quran disebutkan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa salli alaihim Inna salataka sakanun lahum. Karena Allah berfirman, kata mereka, ini subhatnya mereka. Allah menyatakan ambil dari mereka zakat mereka. Untuk mensucikan mereka. Dan ucapkan salawat untuk mereka. Doakan mereka. Karena doamu, wahai Nabi, menentramkan mereka. Inna salataka sakanun lahum. Salawat kamu adalah menenteramkan mereka. Maka setiap orang yang memberikan zakat, maka Nabi mendoakan Allahumma sholli ala ali fulan. Semoga Allah memberikan salawat kepada keluarga si fulan. Allahumma sholli ala ali fulan. Allahumma sholli ala ali fulan. Inna salataka sakanun lahum sungguhnya doamu menenteramkan mereka. Kata para penolak zakat, sekarang beliau telah wafat. Tidak ada lagi doa yang menenteramkan kami. Kami tidak akan memberikan zakat kecuali kepada orang yang doanya sakanun lana. Maka bakal Siddiq menyatakan demi Allah, aku tidak akan biarkan mereka-mereka yang farraku baina salati wa zakah. Gak akan membiarkan mereka yang memisahkan antara salat dan zakat atau membedakan antara salat dengan zakat. Padahal salat qarinuz zakah wa zakah qarinus salat. Dua-duanya selalu beriringan. Mengapa? Karena sama-sama rukun, sama-sama wajib, sama-sama perkara yang merupakan ciri keislaman. Tiba-tiba ada orang yang mau sholat nggak mau zakat, tidak bisa. Tidak bisa. Demi Allah kata Abu Bakar, aku akan perangi mereka sampai mereka mau membayar zakat. Walaupun seutas tali, walaupun seekor anak unta. Ikhwan Hantatan Farida salifati hingga dua orang leherku ini terpisah. Ini sampai aku mati. Ikhwan ibn Allah demikian tegasnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu karena zakah sama dengan salat dari sekian banyak sisi. Dan yang paling jelas adalah sama-sama rukun. Wa zakatu haqqun ma'lumun fi amwalil agniya lil fuqara. Yang namanya zakat adalah hak yang sudah tertentu. Hakun ma'lum, hak yang tertentu yang diambil dari orang kaya diberikan pada orang-orang miskin. Sebagaimana yang diajarkan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Inna katati qawman ahla kitabin" Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksikan la ilaha illallah kalau mereka sudah bersaksikan la ilaha illallah fa'alimhum annallaha farada alaihim. Sesungguhnya Allah mewajibkan salat atas mereka khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laila Lima salawat di setiap sehari semalam. Kalau mereka sudah melakukannya, ini yang ketiga, fa'alimhum annallaha farada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mengerjakan salat ketahuilah bahwa sesungguhnya ada kewajiban atas mereka zakat. Allah wajibkan atas mereka sedekah. Zakat itu sedekah yang wajib disebut zakat. Kalau dikatakan iftarada alaihim sadaqatan berarti zakat. Karena kalimatnya iftarada, iftarada itu wajib difardukan atas mereka zakat. Wajibkan atas mereka sedekah tughat min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang kaya mereka dikembalikan pada orang miskin mereka. Artinya bukan untuk dainya bukan untuk mereka yang mengurusi urusannya bukan, tapi kembalikan orang miskin kalian sendiri. Barakallahu fiikum. Wa zakatu haqqun ma'lumun fi amwalil aghniya lil fuqara. Zakat itu adalah hak yang sudah tertentu jumlahnya, jenisnya. Dari harta orang kaya untuk orang miskin. Ini definisi, definisi yang ringkas tetapi memiliki makna yang luas. Mengapa? Karena ketika kalimat hakun maklumun. Hak yang tertentu. Tertentu jenisnya tidak semua harta terkena zakat. Hanya harta-harta tertentu yang sudah ditentukan dalam Quran dan Sunnah. Walaupun barang berharga, sangat mahalnya, tetapi kalau tidak disebut di dalam hadis, tidak kena zakat. Ya. Mobil mewah yang miliaran rupiah, gak kena zakat. zakat itu diambil dari zatnya. Zakat itu diambil dari zatnya. Berarti ma'lum fi jinsihi, sudah tertentu jenisnya. Yang kedua, tertentu pula nilainya. Kalau engkau punya sekian, keluarnya sekian. Kalau engkau punya sekian, keluarnya sekian. Barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fikum disebut dengan istilah amwal zakawiyah. Jenis-jenis tertentu yang terkena zakat disebut amwal zakawiyah. Sedangkan berapa-berapanya <laughs> maka itu adalah kadr zakah. Berapa nilainya zakat. Taib, kemudian amwalil agniya lil fuqara diambil dari orang kaya untuk orang miskin. Bagaimana membedakannya? Karena kaya dan miskin relatif. Ada orang yang sudah kaya merasa miskin, saya masih kurang, ini nggak punya, ini nggak punya. Barakallahu fikum. Maka batasannya adalah nisab. Siapa yang di atas nisab terkena zakat. Siapa yang di bawah nisab tidak terkena zakat. Yang di bawah nisab dianggap mereka masih pas-pasan atau miskin atau fukara. Yang di atas itu dianggap sudah cukup, sudah terkena zakat. Ikhwan fillah azakumullah. Ada satu lagi yang berkait dengan zakat adalah haul. Pada emas dan perak. Apa haul sudah lewat 12 bulan. Untuk apa yang demikian sama untuk menentukan apakah dia kaya atau miskin. Subhanallah. Agama ini sempurna. Kalau cuma nilainya saja kalau sudah memiliki nilai emas satu on atau hampir satu on, 96 atau 98 gram, maka terkena zakat. Kalau ini top aturannya, ada sisi ketidakadilan dalam satu hal. Mengapa? Karena angka tersebut bagi satu orang cukup, bagi orang lain berlebih. Bagi orang yang ketiga malah kurang. Mengapa? Setiap orang memiliki tanggung jawab berbeda-beda. Ada punya istri, punya anak. Sepuluh beda dengan mereka yang tidak punya anak. Kebutuhannya. Maka tadi sekian emas ini bagi orang ini kaya. Tapi bagi orang yang itu tidak. Pas-pasan. Sehingga dilihat dari haul Taib dilihat. Satu haul. Apakah masih tetap di atas nisab? Berarti engkau berlebih. Keluarkan zakatnya. Sehingga bagi mereka yang Masya Allah <laughs> tanggung jawabnya banyak. Punya istri empat, anaknya empat puluh. <laughs> Masing-masing semua belum ada yang mandiri. Dia harus urusi semuanya dari mulai makannya, minumnya, pakaian sampai sekolahnya. Maka segitu tadi sedikit Mungkin satu bulan, dua bulan habis. Maka tidak terkena zakat. Tetapi dia di atas nisab. Iya, sudah di atas nisab. Tapi belum mencapai haul. Di atas nisab, habis dalam satu bulan. Sebagaimana mereka-mereka yang mengatakan bahwa bukankah gaji di atas nisab? Kenapa nggak dikeluarkan setiap gajian? Maka kita katakan itu adalah bid'ah dalam zakat. Kalau tiap gajian keluar zakat, tiap gajian keluar zakat. Itu baru syarat pertama, yaitu di atas nisab. Bukankah ada syarat yang kedua, yaitu haul? Kenapa kok tiap bulan keluarnya? Zalim. 12 bulan sekali itu yang namanya haul. Dan itu pun disebutkan dalam sekian banyak hadis yang sahih, bahkan disepakati oleh seluruh para ulama. Hanya belakangan ini muncul zakat profesi diambil tiap bulan yang pertama mencetuskan justru Khomeini Syi'i Rafidhi kemudian diikuti oleh para politikus untuk biaya partai zakat profesi zakat profesi zakat profesi tiap bulan potong kok enaknya zalim itu adalah zalim zakat itu harus memiliki dua syarat baru terkena kewajiban syarat nisab dan syarat haul. Dan takdirnya, ketentuannya, kalau sudah mencapai nisab dan sudah melewati haul, maka ditentukan keluarnya dua setengah persen kalau emas dan perak. Dua setengah persen. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kalau ada zakat profesi sepuluh persen lagi. Itu rampok namanya. Empat kali lipat Biasanya yang mengadakan seperti ini adalah kelompok-kelompok hizbiyah dari kalangan kelompok-kelompok yang menamakan diri jamaah. Jamaah Islamiyah, Islam Jamaah, Jamus, Jamaah Muslimin, dan kelompok-kelompok hizbiyah yang seperti itu. Mereka membiayai urusan mereka ini, kegiatan mereka dengan zakat paksa setiap bulan bukan 10 persen, 20 persen. Zalim. Allah zalim. Berapa persen itu eh, berapa kali lipatnya? Zakat dua setengah persen. Seperempat puluh harusnya. Ini mereka mengambilnya sampai 20 persen. Baik. Ala kulli hal. Sekarang apa yang disebut dengan amwal zakawiyah yang dikatakan hakun maalumun maalumun fi jinsihi wa ma'lumun fi qadarihi wa ma'lumun fi nisabihi al-amwal allati tajib fiha zakah arba'atu anwa' harta yang terkena kewajiban zakat ada empat macam yang pertama an-naqdan naqdan itu alat tukar naqd alat tukar atau dengan kata lain uang yaitu emas dan perak dulu alat tukar itu emas dan perak maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, "Wa ma yaqumu maqamahuma min al-awraqin naqdiyah." Berarti disamakan dengan emas dan perak awraq an-naqdiyah. Lembaran-lembaran untuk membayar alias uang. Karena pada hakikatnya uang yang kalian pegang, yang kita pegang itu dengan angka tertentu, sesungguhnya itu adalah engkau memiliki emas di pemerintah, ini di bank-bank pemerintah, senilai angka tersebut. Gitu maknanya. Lembaran 100 ribu. Saya itu punya emas di sana sejumlah sekian. Ini buat bayar. Kembalikan lebihnya. Itu maksudnya. Sehingga tidak bisa sembarangan mencetak uang kecuali mereka sudah siapkan emasnya dengan sekian. Sejumlah apa yang mereka cetak. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Maka anak dani emas dan perak dan semua alat tukar alias uang. Yang kedua dari amwal zakawiyah adalah bahimatul an'am. Binatang ternak. Binatang ternak pun tertentu al-ibil wal baqari wal ghanam. Ibil unta, bakar sapi, ganam, nah, kambing. Ayam tidak disebut. Burung tidak disebut. Apakah terkena zakat? Tidak. Karena urusan amwal zakawiyah ini adalah sudah baku. Sudah merupakan perkara yang tertentu dari Allah melalui san Rasulnya. Dan jangan khawatir, Kalaupun ada orang yang memiliki peternakan ayam sekian banyaknya, yang kalau dihitung dengan yang memiliki kambing tadi lebih kaya yang ini. <laughs> Jangan khawatir. Tidak kena dari ayamnya, akan kena dari uangnya. Ketika ayam itu sudah laku, jadi uang, laku jadi uang. Sekarang ini ayam sebentar sekali, hanya berapa bulan panen, berapa bulan panen. Barakallahu fiikum. Maka akan kena dari nakdan Sebentar kemudian jadi keuntungan. Sama juga seperti yang pernah ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang ada di ladang-ladang di gunung-gunung. Ini diantara kami ada yang memiliki ladang yang sangat luas. Sayur mayur. Tetapi hasilnya mengalahkan biji-bijian yang cuma satu hek, cuma satu petak sawah. Masa nggak kena zakat? Saya katakan enggak. Masa nggak kena zakat? Enggak. Enggak ada kewajiban zakat. Dan Baitul Mal nggak mau menumpuk tomatmu. Busuk besok. Iya kan? Baitul Mal nggak mau menumpuk sayurmu di tempatnya, di gudangnya, akan rusak semua. Nggak kena zakat. Nanti padahal besar loh ini saat lebih mengalahkan ini mengalahkan itu. Jangan khawatir. Agama ini sempurna. Allah Maha tahu bahwasanya sayur tadi tidak panjang umurnya sehari dua hari sudah busuk sehingga mesti sehari dua hari udah jadi uang uang itu yang kena zakatnya jangan khawatir semuanya adil semuanya sempurna sehingga disebutkan bahimatil an'am wal ibil al bakar wal ghanam Wanau jenis ketiga Al-kharij al ardi, yang keluar dari bumi. Itu pun tidak seluruhnya. Min al hububi wastimar, biji-bijian dan buah-buahan. Itu pun mereka para ulama masih meringkas lagi bahwa yang terkena adalah biji-bijian dan apa yang bisa disimpan lama. Sehingga buah-buahannya misalnya anggur, bukan anggurnya yang kena zakat. Tapi kismisnya, kalau sudah jadi kismis, itu namanya uh, zabib terkena zakat. Tidak mengapa Baitul Mal menumpuk biji gandum, menumpuk biji beras, menumpuk biji uh, eh, apalagi untuk dibagikan pada fukara pada waktu tertentu atau pada saatnya untuk membantu mereka. Demikian pun menumpuk kismis tidak mengapa. Tapi kalau buah-buahan ya, dua tiga hari akan hancur, akan rusak semuanya, busuk semuanya. Sehingga Biasanya mereka mengatakan biji-bijian. Biji-bijian. Sudah sebutkan tadi bagaimana dengan sayur mayur akan terkena dari hasilnya nanti. Bagaimana kalau hasilnya ternyata habis? Ya berarti dia pas-pasan tidak kaya. Kalau berlebih pasti akan tertumpuk hartanya, uangnya atau emasnya. Arabi. rabi urudut tijarah ala sahih min aqwal al fuqaha. Yang keempat, urud tijarah. Apa yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Wahia sena allati tu'rad lil bay' yaitu barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual. Diperjualbelikan lil bay'i wasyira' Beberapa ulama seperti Syekh Al-Albani menyatakan bahwasanya urat tijarah tidak terkena zakat. Kata beliau, kalaupun terkena zakat dengan hadis tersebut, maka cuma sekali saja ketika modalnya diberikan barang-barang untuk dibawa berdagang, maka dikeluarkan zakatnya, setelah itu selesai. Tidak tiap tahun dihitung Sampunya ada berapa, sabunnya ada berapa, ini ada berapa, dikalkulasi semua, nilainya kurang lebih sekian. Ya. Tidak demikian. Wallahu taala a'lam. Hadhihi al-amwalu zakawiyah. Ini semua yang disebut dengan amwal zakawiyah. Sehingga barakallahu fikum walaupun ada benda-benda mewah seperti yang kita sebutkan tadi mobil mewah tidak terkena zakat. Karena zakat diambil dari datnya. Kalau mobil dikeluarkan zakatnya apa yang mau dikurangi? Apa yang mau diambil? Ya. Tidak, agama tidak seperti itu. Ya. Tidak kemudian lampunya diambil, keluar tahun berikutnya dikeluarkan lagi spionnya. Karena spionnya itu berapa juta harganya mobil mewah itu. Ya. Tidak demikian. Ya. Yang terkena zakat hanya tertentu. Artinya tauqifiyah. Tauqifiyah. Amwal zakawiyah tauqifiyah. Harta yang terkena zakat tertentu apa yang disebutkan dalam riwayat yang tidak tidak terkenal Dan sebagian ulama membolehkan kias. Artinya misalnya yang disebutkan hanya gandum, kemudian bur, kemudian zabib dan lain-lain, korma dikiaskan dengan beras dengan ini itu juga bisa. Ya ini barang-barang atau biji-bijian yang awet. Barakallahu fikum. hadhihi al-amwal az-zakawiyyah allati tajib fiha zakah Wa amma ma ada hadhil amwal al-arba'ah, adapun selain empat ini, idza arada al-insan an yatasaddaq wa yatabarra fahadha ilai. Adapun kalau seseorang ingin bersedekah, ingin tabarru', ingin memberikan sukarela, maka itu kepadanya. Ini terserah dia. Silahkan kalau mau sedekah, tapi kewajiban zakat tidak terkena. <clears throat> Bab sedekah wa tabarru' wasi' karena bab masalah sedekah yang sukarela sifatnya wasi' luas kapanpun berapapun silahkan banyak atau sedikit silahkan Umar bin Khattab datang membawa hartanya banyak sekali Rasulullah terkejut apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu sama seperti ini. Berarti diparuh, separuh dikeluarkan. Datang lagi Abu Bakar, membawa lebih banyak. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata beliau, aku tinggalkan untuk keluarga kau Allah dan Rasulnya. Tidak disisakan. Ini barakallahu fikum ilaihi. Ini kembali pada orangnya masing-masing. memberikan separuhnya, memberikan seluruhnya, memberikan banyak atau sedikit. Kalau sedekah, amruha wasi'. Urusannya luas, silahkan. Mengeluarkannya kapan? Setahun kali atau setahun dua kali atau tiap hari atau tiap bulan? Silahkan. Kapanpun kau mau memberikan sedekah. Itu sedekah. Adapun zakat wajib dengan tertentu setiap satu haul. Atau kalau barang-barang berupa biji-bijian hasil panen, maka yaumah hasadih di hari panennya di hari panennya. Qauluhu fa in qassamaha fajaiz. Wa in dafa'aha ila al-imam fajaiz. Kata Syekh Hafidhullah, yajib alaihi ikhrajuz zakah, wajib atasnya mengeluarkan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintah memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat atu aidfa'u. Mana atu zakat? ay idfa'u az-zakat. Keluarkanlah atau bayarkanlah zakat. Fayajib ala sahibil mal an yadfa'aha. Maka wajib bagi pemilik harta untuk menyerahkannya dan memberikannya. huwal mas'ulu anha. Dan mereka yang bertanggung jawab untuknya. Untuk menyerahkan harta zakatnya. idza talabahal imam liyatawallaha kalau imam penguasa meminta harta zakat tadi untuk mereka yang mengurusinya, Fainahu yajib daf'aha ilai. Maka wajib bagi pemilik harta untuk memberikannya pada penguasa. Kalau mereka memintanya, zakatnya harus bayar pada kami, maka bayarkan. Maka mereka nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT bagaimana pembagian zakatnya. Lianna ta'atahu wajibah karena mentaati pemerintah wajib. Watabra, watabra wa dan sudah lepas tanggung jawab orang yang membayar. Artinya dia bayarkan pada pemerintah. Sudah lepas. Aku sudah lepas tanggung jawab. Ya Allah aku sudah serahkan. Bagaimana kalau mereka tidak jujur? Bagaimana kalau mereka korupsi? Bagaimana kalau mereka membagikannya tidak benar? urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah selesai urusanmu. Itu makna tabra ad-dhimmah, lepas tanggung jawab. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yursilul jubah fi zakati min ashabiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus jubah. Jabi jamaknya jubah artinya orang yang mengambil zakat, petugas. Rasulullah SAW mengirimkan petugas-petugas zakat min ashabiha dari para sahabat-sahabatnya wa yuwazzi'aha ala mustahiqiha kemudian membagikannya kepada mereka yang berhak wa ulatul umuri yaqumuna rasul tentunya para pemerintah para penguasa menduduki kedudukan tersebut karena mereka yang bertanggung jawab fidzalika min ba'dih amma idza lam yatlubha adapun kalau pemerintah tidak memaksa tidak meminta maka tidak mengapa untuk membagikannya sendiri. Fal mas'ul anha sahibul mal. Maka yang bertanggung jawab terhadap harta tersebut, terhadap zakat tersebut, pemiliknya sendiri. Bagaimana kalau nggak ada panitia zakat? Pemerintah juga nggak ngurusin, ya keluarkan sendiri. Saya hartanya sekian dan sudah satu haul masih di atas nisab. Ya keluarkan 2,5 persen. Dia ya bagikan kepada yang dia anggap membutuhkan bantuan. Barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan harta zakat. Ya alhamdulillah kalau ternyata ada mereka-mereka yang membentuk panitia zakat dan kita percaya pada mereka. Ai mu'tamanun. Terpercaya karena dia ahlu sunnah membagikannya juga kepada orang-orang yang berhak menerimanya maka kita berikan pada mereka sebagai panitia zakat. Wallahu taala a'lam. قال المؤلف رحمه الله ندخل ونقتفي بهذا tanggung طيب نقرأ المتن قال المؤلف رحمه الله واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال wal iman bisyara'i' kulliha. Kata Imam Al-Barbahari selanjutnya, rahimahullah. Dan ketahuilah bahwa awal islam bahwa awal pertama Islam, ini rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad wasallam, abduhu wa rasuluh. Biasanya yang kita dengar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi di sini Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih dengan lengkap seperti ini. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hadza barakallahu fikum menjaga dari ifrat dan tafrid terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mempersaksikan dua sifat yaitu ubudiyah dan risalah. Ubudiyah kehambaan, yaitu kalimat abduhu, hamba Allah. Berarti beliau Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Sifat beliau adalah hamba. Mempersaksikan Aku bersaksi bahwa beliau itu hamba Allah memiliki sifat ubudiyah. Kehambaan kepada Allah Ta'ala. Tetapi tentunya kehambaan yang istimewa. Kehambaan yang khusus. Kehambaan yang sangat tinggi. Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya. Huwa asra bi'abdihi laylan. Dialah Allah yang telah mengisrakan hambanya abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haula Baik ayat lain wa annahu kana wa annahu lamma qama abdullah dan bahwasanya ketika berdiri Abdullah hamba Allah juga beliau sallallahu alaihi wasallam di ayat lain, di beberapa ayat sebutkan hambanya, hambanya, hambanya. Berarti Nabi adalah hamba Allah dalam artian milik Allah, diciptakan oleh Allah, tidak memiliki sifat ketuhanan. Baik. Sedangkan wa rasuluh mempersaksikan bahwa beliau benar-benar rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dikatakan dengan keyakinan bahwa beliau itu tidak tidak memiliki sifat ketuhanan, beliau benar-benar hamba Allah yang mulia, tetapi beliau memiliki sifat yang sangat tinggi yaitu risalah. Diberi oleh Allah risalah, kerasulan. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.